بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوان الكرام Kembali kita mengkaji kajian universitas kita yang kita tegakkan setiap harinya pada Benal Maghrib wal Isya dari kita mengalir Dakwah Ahli Sunnah simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah sebuah karya tulis ilmiah dengan materi manhaj atau dakwah yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salih bin Ali Nahmi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala Berkenaan dengan <clears throat> judul bab yang kita ambil pada pertemuan sebelumnya masih tersisa sebagian atau beberapa alinea. Nam dan judul bab tersebut adalah tentang dakwah hadis sunnah terbutuh nasa billah la terbutuh di dunia. <clears throat> dakwah hadis sunnah mengikat umat manusia hanya kepada Allah semata, tidak mengikat mereka kepada dunia. <clears throat> Yang tidak menggantungkan mereka kepada dunia, baik kita harapkan benda duniawinya ya, bukan juga tokoh atau figur, bukan juga mengikat mereka kepada selain Nah, dari apa yang telah kita baca kemarin seperti materi duniawinya, pekerjaan atau profesi, organisasi dan sebagainya. Beliau pun membawakan kepada kita contoh-contoh dan masih akan ada contoh yang lainnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tatkala beliau berdakwah, beliau mengajak manusia untuk enam menggantungkan harapan dan asa mereka kepada surga. Artinya mereka cari adalah surga. Ini motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka lakukan, nah jadikanlah cita-cita terakhir mereka adalah surga. Kita akan baca kata sang penulis berikutnya masih tentang motivasi untuk masuk ke dalam surga sebagai bukti juga bahwa bahwasanya ini bentuk ajakan Rasulullah SAW kepada umat manusia seluruhnya untuk bergantung hanya kepada Allah. Kata kata dari Su'an Jabir radhiyallahu anhu dan dari Jabir semoga Allah meridhoinya. Kalau kata Jabir hadis yang panjang kita akan baca. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah asyara sinin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tinggal di kota Makkah selama 10 tahun. Nah, namun perhatikan bahwasanya total dakwah Rasulullah SAW beliau habiskan di kota Makkah sebanyak 13 tahun. Namun 10 tahun pengakuan Jabir di sini. Jadi maksud adalah nah periode Makkah pada tahapan kedua. Karena para sejarawan Islam membagi atau menerangkan tentang periode Makkah yang dihabiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah beliau di kota Makkah selama 13 tahun terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini dua sampai tiga tahun pertama. Kemudian periode yang berikutnya adalah dakwah secara terang-terangan Terbagi lagi menjadi dua, dakwah secara terang-terangan dalam ruang lingkup kota Makkah itu sampai akhir tahun ke-10. Kemudian tahun ke-10, ya ini kenabian, bukan hijriah, tahun kenabian. Dari tahun ke-10 sampai tahun ke-12 atau tahun ke-13 dakwah secara terang-terangan namun di luar kota Makkah. Jadi tidak ada perselisihan. 10 tahun beliau berdakwah di kota Makkah, eh maksudnya periode berdakwah secara terang-terangan namun masih dalam ruang lingkup kota Makkah. Kita ulangi kata Jabir. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah asyhar sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di kota Makkah ya berdakwah selama 10 tahun. Yatba'un nasa fi manazilihi bi uqadin wa majinna wa fil mawasim bi Mina. Beliau mengikuti umat manusia di tempat-tempat tinggal mereka di Ukad, nang pasar, wa majinnah demikian juga nama tempat perkumpulan dan ini biasanya di musim haji baru ramai Wafil mawasimi bimina dan juga di perkemahan jemaah haji di Mina dan ini momentum yang beliau nanti-nanti beliau ambil peluang dan kesempatan Nah, mungkin kalau beliau pergi keluar kota Makkah butuh biaya, butuh tenaga. Jadi beliau mengambil kesempatan ketika musim haji orang berdatangan dari seluruh penjuru Jazirah Arab di Mekah, di Mina termasuk beliau mendatangi perkemahan mereka, tempat perkumpulan seperti pasar dan semisalnya. Yaqul beliau katakan, ini beliau berdakwah di tempat keramaian tersebut mayu'wini suruni, hatta di gorisana terrobi walahul jannah Siapa yang mau menolongku, siapa yang mau membelaku sampai aku menyampaikan risalah dari Robku, maka bagi dia surga. Ini yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang untuk masuk ke dalam surga. Dan hendaknya ini juga adalah dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, Janji mereka paling tertinggi adalah surga. Dakwah sunnah tidak menjanjikan harta benda duniawinya. Dakwah sunnah tidak menjanjikan kekayaan. Tidak membuat orang jadi naam kaya. Maka mungkin bisa jadi ketika masuk dalam lingkaran ahli sunnah dia akan miskin. Seperti itulah para imam kita. Nah, ini siapa yang mau membela aku, suri siapa yang mau menolongku. Bukan terlarang. Kalau kiram. Seorang dai meminta pertolongan kepada umat manusia. Pada perkara yang mereka mampu, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, asal masalah dakwah seorang diri dan para rasul dan para nabi itu sudah Allah seorang diri. Namun tidak ada salahnya, tidak ada kekeliruannya ketika meminta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang mereka mampu. Artinya ajakan bahwasanya beban dakwah adalah beban kita bersama. Ayo bersatu padu, bahu membahu. Kita membela dakwah Allah Subhanahu Wa Taala dan apapun yang kita miliki. Yang punya ilmu dia dakwakan. Tidak punya ilmu silahkan. Mungkin dia punya harta. Ayo berdakwah dengan harta tidak punya harta mungkin karena orang miskin, miskin. Mungkin tidak punya waktu dan tenaga. Silahkan keraskan. Hal muhim apapun yang dia miliki demi terlaksananya dakwah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga Nah, Nabi Isa alaihissalam dia meminta bantuan kepada Hawariyin. Wa idqala Isa bin Maryam. Nah, <clears throat> man ansari ila Allah qala nahnu ansarullah. Jadi Nabi Isa juga meminta pertolongan kepada enam kaumnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta tolong kepada kaumnya pada perkara-perkara yang mereka mampu. Hatta inna rojula layak min minal Yaman au min Mudor. Mudor kada. Kalau fayatihi kaumu fayaqulun ihdar gulama Quraisy. Layak yaf la yuftinak. Fatana. Nah. ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه حتى الله من kita artikan dulu ini sampai-sampai seseorang datang keluar dari Yaman dari Mudor eh, dari penjuru Jazirah Arab nah yang datang ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji ataupun umroh Ya Nabi SAW mengambil kesempatan tersebut untuk menyerukan dakwah agama Islam. Ketika kaum Quraisy penduduk kota Makkah tidak menjawab beliau, beliau berdakwah keluar kota Makkah. Dari Yaman, dari Mudor, Mudor suku dari Hijaz, atau nama dari Najd. Akhirnya dia pulang kembali ke kaumnya. <clears throat> Dan mengatakan bahwasanya waspadalah kalian dari seorang pemuda dari kaum Quraisy Yani mereka memberikan wanti-wanti jangan sampai kalian terfitnah dengannya. Nah, artinya ini semuanya penghalangan-penghalangan untuk sampai kepada dakwah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk berdakwah di kota Mekah dan di luar kota Mekah. Paman beliau Abu Jahal, nah Amr bin Hisham juga mengikuti Rasulullah SAW alaihi wasallam dari arah belakang beliau sambil mengatakan la tusaddiqu innahu kadzdzab. Jangan percaya dia dia pendusta. Namun tetap Nabi SAW tidak nah pupus semangat beliau untuk terus mendakwakan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Dan di kota Makkah juga, di Mina juga, dimanapun itu ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam berdakwah, Nah, eh, penduduk kota Makkah mengisyaratkan telunjuk mereka kepada beliau. jangan ikuti dia, dia adalah pendusta, dia adalah gila, dia adalah tukang sihir, dukun, dan semisalnya. Tuduhan-tuduhan yang nampar palsu. Kata Jabir radhiyallahu anhu perawi hadis ini, hatta ba'athana Allahu ilaihi min Yathrib sampai Allah mengutus kita kepada beliau dari Yathrib ya pada nama kota Madinah. Nah, sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dan beliaulah yang memberi nama kota Madinah dengan nama ini nah, Madinah. Wailah namanya sebelumnya adalah Yastrib. Nah, kita pernah cerita tentang kenapa penduduk kota Mekah merupakan tempat halaman, nah, kampung halaman Rasulullah SAW, kota kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan beliau pun dari suku Quraisy tidak menjawab dakwah Rasulullah SAW justru beliau mendapat pertolongan dari penduduk kota Madinah. Nah, kita ceritakan bahwasanya ketika orang Yahudi <clears throat> nah mendapati dalam kitab suci mereka tentang ciri-ciri nabi akhir zaman termasuk yang mereka dapati dalam kitab suci mereka adalah tempat hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Ya sebutkan dalam kitab suci mereka pernah kita baca dari kisah Salman dan Salman pun menerima dari seorang pendeta berita tersebut. Nah, suatu kota yang diapit oleh dua gunung batu hitam. Di dalam kota tersebut terdapat kebun kurma yang subur. Orang Yahudi menelusuri seluruh jazirah Arab mereka dapati adalah kota Madinah yang waktu itu masih di dijuluki dengan Yathrib. Mereka datang tinggal di situ. Ada tiga kabilah besar dari Yahudi yang tinggal di kota Makkah. Nah, Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Yang mana mereka berharap bahwasanya suatu saat nanti keluar nabi akhir zaman mudah-mudahan dari keturunan mereka. Karena selama ini para nabi dari Bani Israel. Yang ternyata Allah utus bukan dari keturunan mereka, bukan dari Bani Israel, justru malah dari bangsa Arab. Dan sering terjadi pertikaian antara orang Yahudi dengan penduduk pribumi kota Madinah yang waktu itu masih musyrik, masih menyembah berhala. Nah, terkadang permasalahan kebun, terkadang sengketa tanah, terkadang permasalahan yang lainnya. Al-Muhim Yahudi adalah kaum buhud. Kaum yang memakan harta orang dengan tidak adil. Kaum pembangkang. Allah seperti mereka demikian di dalam Al-Quran. Ketika terjadi antara kaum Yahudi dan penduduk pribumi kota Madinah perseteruan, pertikaian, selalu mereka mengancam, orang Yahudi mengancam, tunggu saja suatu saat keluar nabi akhir zaman kami akan memerangi kalian. Nah, dan itu sering mereka ucapkan. Oleh karena itu penduduk kota Madinah yang waktu itu masih musyrik sering mereka mendengar ancaman-ancaman tersebut bahwasanya akan keluar. Padahal mereka tidak punya kitab. Bangsa Arab tidak punya kitab. Dari mana mereka mendengar berita tentang nabi akhir zaman akan keluar dari lisannya orang Yahudi. Seperti ini. Akhirnya orang Madinah yang waktu itu masih musyrik datang ke kota Mekah. Kemudian bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku beliau adalah seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lancar dalam pikiran mereka bahwasanya inilah dulu yang dijanjikan oleh orang Yahudi tetangga kita. Akhirnya penduduk kota Madinah mengatakan bahwasanya jangan sampai orang Yahudi mendahului kita, ayo kita beriman lebih duluan. Akhirnya kata Jabir di sini, ini keterkaitan hadis ini hatta ba'athana Allah ilaihi min Yathrib. Sampai Allah mengutus kita kepada beliau dari Yathrib, kota Madinah. Fa'awainahu wa Akhirnya kami membela beliau, kami pun membenarkan beliau. Karena Jabir adalah nam ansori, kaum ansor. Orang Madinah. Fayakhruju ar minna fayu'minu bihi wa yuqri'uhu al-Qur'an wa yanqalibu ila ahlihi fayaslamuna bi islamihi. Akhirnya keluar seseorang dari kami beriman kepada beliau. Akhirnya beliau bacakan Al-Quran kepadanya. Akhirnya dia kembali pulang ke keluarganya, kemudian mereka berislam dengan Islamnya. Ya, artinya satu orang dari penduduk kota Madinah pergi bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Makkah, entah di Mina atau yang selainnya, pulang kembali ke kota Madinah mereka berdakwah. Akhirnya masuk satu keluarga seluruhnya. Nah, ini kronologis kenapa penduduk kota Madinah lebih cepat menerima dakwah Rasulullah SAW daripada penduduk kota Makkah. Hatta lam yabqa darun min duril ansar illa wa fiha rahtun minal muslimin yadharun al-islam. Sampai-sampai tak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Ansor kecuali di dalamnya terdapat beberapa orang dari kalangan kaum muslimin yang menampakkan keislaman. Nah, dari Madinah malah justru lebih menampakkan keislaman lebih duluan daripada kota-kota yang lainnya. Bahkan sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Thumma tamaru jami'an. Kemudian mereka berkumpul seluruhnya. Bersepakat. dari penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam lebih duluan. Jadi mereka masuk Islam dan keadaan Nabi SAW masih ada di kota Makkah. Fakulna kami katakan kata Jabir ini penduduk kota Madinah mengatakan hatta mata natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrud fi jibal Makkah wa yakhafu Kata mereka, yakni kata penduduk kota Madinah yang sudah berislam, sampai kapankah kita akan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari gunung-gunung kota Mekah? Ya, akhirnya muncul motivasi dari diri mereka sendiri, inisiatif dari mereka sendiri untuk menolong. Ayo kita pergi menolong Rasulullah SAW. Kita tampung beliau ketika penduduk maka tidak mau menampung beliau, ketika kota penduduk tidak mau mengusir beliau, ayo kita tampung. Makanya dikatakan kaum Ansor, dikatakan Ansor penolong, pembela. Nah, Ansor yang penolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka punya hak yang tinggi, yang besar kepada umat ini. Ketika penduduk kata Makkah mengusir beliau, malah justru ada kaum yang nah, tidak tidak ada hubungan sama sekali. Nah, mana membela beliau. Wa yakhafu, ya, sampai kapan kita meninggalkan beliau dalam keadaan takut? Takut terusir di kota Makkah, Farahala ilaihi minna sab'una rajulan hatta qadimu alaihi fil mausim. Fawa'adnahu aqabah fajtama'na alaihi. Kita dulu. Akhirnya berangkat menuju kepada beliau di antara kami sekitar 70 orang. 70 orang. Jadi ini tahun kedua sebenarnya, tahun ke-13 kalau tidak salah atau tahun ke-12. Karena tahun sebelumnya musim haji tahun pertama ketika bertemu dengan Rasulullah SAW jumlah mereka cuma 12. Nah, 12. Kemudian mereka pulang kembali kepada kota Madinah. Tahun berikutnya, musim haji berikutnya, mereka datang jumlahnya lebih banyak. Makanya peristiwa ini namanya Bayatul Aqabah. Jumlahnya 70 orang. Bayatul Aqabah. Inilah cikal bakal pertama kali nah pertolongan Allah nampak kepada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 13 tahun lamanya beliau menanti menunggu janji dari Allah sampai kami datang kepada beliau di musim haji kami pun berjanji untuk pertemuan dengan beliau di lembah Aqabah eh, Jumratul Aqabah nah tempat melempar jumrah Fajtama'na alaih kami pun berkumpul bersama beliau <clears throat> ini pun dilakukan secara diam-diam Nah, dilakukan secara diam-diam dan ikut menjadi saksi ketika itu adalah paman beliau, Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu belum masuk memeluk agama Islam, namun dia membela membela keponakannya yakni Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilakukan di malam hari secara diam-diam. Bersembunyi dan lari dari enam penduduk kota yang sampai ketahuan. Kita ambil pelajaran di sini barakallahu fikum jami'an bahwasanya zaman zaman tersebut zaman yang subhanallah menempatkan agama Islam sesuatu yang nah risikonya tinggi. Artinya apa? Mereka memperjuangkan agama Islam ketika itu mungkin beda jauh dengan apa yang kita perjuangkan zaman sekarang. Dengan begitu mudahnya kita masuk memeluk agama Islam tidak ada yang menghalangi. Dengan begitu mudahnya kita mengenakan pakaian-pakaian yang nah tergolong sunnah tidak ada yang menghalangi. Di zaman tersebut belum tentu. Artinya patut kita bersyukur, kita tinggal di tempat yang membebaskan kita untuk memeluk agama. Kita nah, tinggal di waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan untuk memeluk agama kita. Makanya kalau mereka punya semangat yang luar biasa, kita jangan kalah karena dengan risiko nyawa mereka ketika itu mereka tetap mempertahankan agama mereka. Kalau kita nah dengan begitu nikmatnya beragama tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang mengintimidasi. Hendaknya kita lebih semangat daripada mereka. Kata beliau fajr fajtama'na ilahi min rojulin warujulaini hatta tawafaina. Akhirnya berkumpul satu orang, dua orang sampai kami bertemu semuanya jumlahnya 70 orang. Fawatna, fakulna ya Rasulullah nubayyuk Akhirnya kami pun mengatakan, wahai Rasulullah kami membayar engkau 70 orang. Qala tubayuni ala sam'i wa ta'ah fi an-nashati wal kasali wan nafaqati fil usri wal yusri wa ala al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa an taqulu fillahi la yakhafun la takhafuna fillahi law la'im wa ala an wa ala an tansuruni fatamnauni mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa وأزواجكم wa lakumul jannah. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan mereka bayat, eh, sumpah janji setia, membayat. Nah, kejabatan tangan, bayat artinya sumpah janji setia. Kalian membayat aku untuk mendengar dan taat dalam keadaan semangat ataupun lesu Membayar untuk tetap memberikan nafkah dalam keadaan lapang ataupun susah, susah ataupun lapang. Membayar untuk memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Membayar agar kalian mengucapkan ya, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala serta kalian tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kalian membayar agar tetap menolongku mencegah aku apabila kalian datang atau melindungiku apabila aku datang kepada kalian sebagaimana kalian melindungi diri diri kalian istri-istri kalian anak-anak kalian sendiri dan bagi kalian surga Nah, perhatikan barakallahu fikum jadi apa yang, dijanjikan oleh Rasulullah saw surga, tidak ada yang lain. Wahai penduduk Madinah waktu itu adalah masih kumuh, kota kecil, Kota kecil, kota yang tidak terlalu terkenal berbeda dengan kota Makkah memang sudah modern. Nah, wailah kota Madinah adalah kota yang belum belum ada apa-apanya di situ. Tanahnya tandus, airnya asin, tidak tawar. Kebun kurmanya pun enam, belum sesubur di tempat-tempat yang lainnya lebih subur di Khaybar. Ketika itu. Namun berkat doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau beliau masuk ke kota Madinah, akhirnya beliau berdoa. Allahumma kama barakta li Ibrahim Makkah fabarik li Madinah. Ya Allah sebagaimana engkau memberkahi kepada Ibrahim kota Makkah, berkahi juga kepada aku kota Madinah. Nah, akan datang nanti. Lebih seru ucapan dari enam penduduk kota Madinah tentang kaum Ansor bahwasanya apa yang mereka lakukan ini adalah risikonya taib berpisah dengan bangsa Arab secara global. Artinya mereka siap untuk menanggung resiko tersebut. Kalau kata Jabir, fakumna ilahi fabayana wa akad biyadihi as'ad bin Zurarah wa huwa min asgharihim. Akhirnya kami pun bangkit menuju kepada beliau untuk mengambil bayat, ya, sumpah janji setia. Kemudian maju kepada beliau dan mengambil tangan beliau adalah As'ad bin Zuror yang mana dia adalah orang yang paling kecil di antara kita, orang yang paling muda. Nah, As'ad bin Zuror. Di sini menunjukkan bahwasanya nah, waktu itu yang datang bukan cuma para bukan cuma orang tua saja, bahkan pemuda pun datang untuk membayar. Dan mereka inilah 70 orang inilah cikal bakal pertama kali nah pembela Islam di bumi atau nah, di jazirah terkhususnya dari kota Madinah. Dia bangkit pada pertama kali, kemudian berdiri dan mengatakan faqala ruwaidan ya ahla yathrib fa inna lan akbad al ibli illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatan wa anna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafatan wa qatlu khiyarikum wa an ta'uddukum as-suyufu Fa amma antum qaumun tasbiruna ala dzalika wa ajrukum 'ala Allah wa amma antum qaumun takhafuna ya, jadi nah. Jadi jadi nah. Jadi jubun. Eh. Fabayyinu dzalik fa huwa udrun lakum 'inda Allah. Akhirnya sebelum membayar yang paling kecil di antara mereka yang paling muda As'ad bin Zuror bangkit ingin memegang tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dia mengatakan sebentar tahan dulu sebentar wahai penduduk kota Madinah, penduduk kota Yathrib ya sebelum kalian membayar dengar dulu ucapanku bahwa tidaklah kalian mengarahkan kendaraan unta kalian menuju ke tempat ini melainkan kami mengetahui bahwasanya betul beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian keluarnya beliau pada hari ini menunjukkan tentang perpisahan besar-besarannya kita dengan bangsa Arab. Nanti kalau kita membayar berarti kita berpisah dengan bangsa Arab seluruhnya. Tidak ada ungkapan dari dia, dari, dari dia bahwasanya apakah kalian siap untuk berpisah dengan bangsa Arab serta memerangi orang-orang pilihan mereka. Kalau kita membayar, konsekuensinya adalah kita berpisah dengan bangsa Arab karena mereka tidak Islam, kita Islam, cuma sedikit jumlah kita. Serta kita pun akan memerangi mereka jadi orang-orang terbaik dari kalangan bangsa Arab. Serta kita pun akan mengangkat, mengangkat senjata yang akan berperang dengan mereka. Kemudian diberikan pilihan bahwasanya <clears throat> diberikan pilihan. Adapun kalau kalian bersabar, kalian adalah kaum sekelompok kaum yang bersabar akan hal tersebut dan pahala kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kalian tidak sabar, artinya kalian adalah kaum yang takut akan diri kalian, jabinatan, penakut. Jelaskan akan hal tersebut dan kalian punya alasan di hadapan Allah. Jadi berikan pilihan. Kalau mubayat seperti ini konsekuensinya. Kalau tidak silakan pulang. Tidak ada resiko bagi kalian. Karena kalian punya alasan kita penakut, kita tidak mampu. Namun kalau kalian siap berarti ini konsekuensinya. Berpisah besar-besaran dengan bangsa Arab, siap perang dengan orang-orang terbaik di kalangan mereka serta ayo sama-sama kita mengangkat senjata ini resikonya. Kalau akhirnya mereka memberikan jawaban serentak dari 70 orang yang lainnya yang hadir di tempat tersebut. Amin anna ya as'ad fa wallahi la nad'u hadhihi al bayata abadan wa la naslubuha abadan. Amin. Ini menyingkirlah wahai saat dari kami As'ad. Nah, menyirik, menyingkirlah engkau wahai As'ad dari kami. Demi Allah kami tidak akan membaik, kami tidak akan meninggalkan sumpah janji setia ini selama selama, lamanya. Kami tidak akan membiarkan ini selama lamanya. Ya, mereka siap dengan konsekuensi dari bayat tersebut. Dan kalau kita melihat tentang 70 orang yang ada dalam enam berita ini menurut mereka adalah pemberani baru sedikit jumlahnya 70 dibanding dengan Jazirah Arab seluruhnya wallah berapa berapa jumlah mereka populasi bangsa Arab ketika jutaan puluhan juta mungkin dan mereka siap dan mereka ini adalah pahlawan nah 70 orang yang membaiat Rasulullah SAW pada hari ini dinamakan nah dinamakan dengan bayatul aqabah adalah para pahlawan Islam karena jasa mereka agama Islam berjaya karena agama, nah, karena jasa-jasa mereka agama Islam mulai tersebar. Qala kata Jabir, "Fakumna ilaihi fabayanahu akhadha alaina wa syarrata wa yu'tina ala al jannah." Akhirnya kata Jabir radhiyallahu anhu, kami membangkit menuju kepada beliau dan kami membayar beliau ya, sumpah janji setia. Beliau pun mengambil enam, eh, mengambil sumpah janji setia tersebut kemudian memberikan syarat kepada kami dan memberikan kepada kami akan hal tersebut balasannya adalah surga. Nah, ini inti dari ini inti dari hadis yang sang penulis ingin bawakan kepada kita bahwasanya inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika itu terkhususnya di Bayatul Aqabah adalah surga. Kemudian apa keterkaitan dengan judul bab kita di sini bahwasanya demikian juga lah bahwa ahlu sunnah tidak menjanjikan kepada umat manusia, nah dia akan kaya, dia akan ini, dia akan itu. Wah, ini mereka janjikan hanya surga, tidak ada yang lainnya datang ke majelis ahlu sunnah tidak ada bagi-bagi harta, tidak ada enam bagi-bagi kekayaan, tidak ada janjikan tentang enam emas dan perak, tidak ada. Yang mereka janjikan hanya surga. Namun terkadang barakallahu hukum jamia jiwa ini maunya yang cash, tidak mau yang kredit. Surga kan kredit. Nah, besok kelak entah kapan, Allah hanya Allah yang tahu. Kebanyakan mereka mau yang cash. Hari ini dapat, tidak mau ditunda-tunda. Dan karena mereka lebih memilih dunia. Cari dunia hari ini, hari ini dapat. Makanya tentang janji surga. itu adalah kebanyakan orang. Nah, dan mereka mau ada di hadapan mata Allahul Musta'an. Kata beliau terakhir bahwasanya Musnad Ahmad. Hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad. Kita baca masih ada satu kisah lagi berkaitan dengan judul bab ini. Kata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak Nahmi Habibullah Ta'ala فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلق أصحابه بالله ويرغبهم فيما عند الله تعالى adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggantungkan kepada sahabat beliau hanya kepada Allah semata serta memotivasi mereka akan apa yang ada di sisi Allah Taala. Cuma itu dari janji dari Nam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga tanya itu juga adalah janji dari Nam Dai Ahlu Sunnah yang mereka janjikan kepada umat manusia adalah Allah. Ikat mereka dengan Allah tidak dengan yang lainnya. wajahiduhum fi hadhihi dunia dunia serta mereka menzuhudkan eh, memotivasi untuk meninggalkan dunia yang rendah ini. Nah, Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berpaling dari dunia, berpaling dari dunia. Dalam sebagian hadis beliau kata Rasulullah SAW, mali wali dunya illa karrakibin yastadillu tahta syajaratin thumma dahaba fatahukaha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada aku dengan dunia seperti permisalan seseorang yang melakukan perjalanan pengembara kemudian dia singgah di bawah pohon berteduh sesaat berteduh sejenak Lalu dia pun akan pergi meninggalkan pohon tersebut. Ya gambaran dari Nabi SAW bahwasanya hendaknya kita menjadi seperti pengembara tersebut. Kemudian ibaratnya pohon adalah dunia. Pohon bukan tempat selama-lamanya. Nah, sekedar berteduh sesaat. Berteduh sesaat kita ketahui bahwasanya pohon tidak bisa kita jadikan sebagai tempat tinggal selama-lamanya. Demikian juga dunia seperti itu. Itulah permisalan dari Nabi SAW. Dunia suatu saat kita akan meninggalkannya. Makanya jangan berbetah-betah di enam kehidupan dunia. nih ya, kata sang penulis di sini bahwasanya dunia adalah rendah. Yang para ulama salaf mengatakan bahwasanya sebanyak apapun harta benda yang kita kumpulkan di kehidupan dunia, tiba saatnya mati yang kita bawa hanya kain kafan, tidak lebih. Tidak lebih dari itu. Adapun harta selama ini kita kumpulkan dengan jumlah yang mungkin fantastis sangat banyak akan diperebutkan oleh ahli waris kita. Kama qala Allah li nabiyhi sebagaimana Allah taala mengatakan kepada nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam walal akhiratu khairul laka minal ula akhirat eh, ay yang terakhir lebih baik bagi engkau daripada yang pertama ya al-ula ya dunia. Nah, tidak ada bandingannya antara akhirat dan dunia. Tidak ada bandingannya antara apa yang ada di sisi Allah dengan apa yang ada di dunia. Jadi kita kata Allah Subhanahu wa di sini qala subhanahu ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Apa yang di sisi kalian akan habis. Dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal, bakin. Nah, ya, abadi selama-lamanya. Bahkan perumpamaan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa <clears throat> ma indakum wa ma indallah tali ahadikum yadmisu usbu'ahu fil yam Nah, permisalan apa yang ada di sisi Allah dan apa yang ada di sisi dunia ibaratnya seperti salah seorang yang antara kalian mencelupkan ujung jarinya ke dalam lautan. Ujung jarinya ke dalam lautan. Kemudian dia mengangkat ujung jari tersebut, tetesan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nam, ma min min usbu'ik fahiya dunya." Apa yang menetes mungkin satu dua tetes. Itulah dunia dan sisa lainnya dari lautan yang luas, samudera yang tanpa batas, itulah Allah, itulah punya Allah, itulah sisa. Nah, punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada bandingannya antara dunia dengan nah apa yang ada di dunia dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendengar motivasi enam motivasi semacam ini barakallahu fikum tergambarkan kepada kita bahwasanya dunia tidak ada apa-apanya Kata Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih dalam dunia beliau, "Lau kanatid dunia, Nah, lau sawatid dunia, janaha ba'udatin ma yaski minha ar-rabbu kufrani." Kata Imam Ibnul Qayyim dalam dunia beliau seandainya dunia ini setara dengan sehelai sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan pernah memberikan setetes air minum pun kepada orang kafir kalau seandainya pun sama dengan setara dengan enam sehelai sayap nyamuk, oh, ini iya tidak. <coughs> Bahkan sehelai sayap nyamuk lebih lebih berharga daripada dunia yang diperbutkan oleh umat manusia wallahul musta'an. Kita selesaikan bab ini. Masih ada satu ayat terakhir. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan Allah taala mengatakan pada ayat yang berbeda فما utitum من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون فما ala apa yang kalian diberikan min syai'in dari sesuatu. Nah, fama ta'ul hayati dunia itu hanyalah kesenangan duniawiyah, kesenangan kehidupan duniawiyah. Nah, apa yang punya yang yang, yang kita miliki di kehidupan dunia? hanya itu cukup makan mungkin sehari dua hari. Jangan pernah merasa puas dengan pemberian Allah yang sedikit tersebut. Wama indallah sedangkan apa yang ada di sisi Allah di sisi Allah khair wa abqa lebih baik dan lebih kekal lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, lebih kekal bagi orang-orang yang beriman serta atas Rabb mereka mereka berserah diri, menyandarkan diri yakni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan sebelum kita akhiri ada kisah datang dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tentang apa yang sedang kita kaji. Ketika itu terjadi <clears throat> isu bahwasanya Nabi SAW menceraikan istri-istri beliau. Yang mana salah satu dari istri Nabi SAW adalah putri dari Umar ibn Khattab, Hafsah radhiyallahu anha. Nah, karena penasaran dengan perkara tersebut apakah memang betul berita itu adalah berita yang tepat dari Rasulullah SAW karena dia hanya mendengar dari lisan ke lisan katanya dan katanya. Akhirnya Umar bin Khattab ingin mengecek langsung kebenaran tersebut. Dia pergi mencari Rasulullah SAW. Pada Kali pertama datang ke rumah-rumah istri beliau. Seluruh memberikan jawaban, maksudnya kami tidak tahu di mana. Beliau pergi selama hampir sebulan, kami tidak tahu di mana. Nah, Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid dan melihat para sahabat ketika itu seluruhnya menangis, sedih karena mereka mendengar berita bahwasanya Rasulullah SAW menceraikan istri-istri beliau. Kesedihan Rasulullah SAW menerima juga kesedihan kaum muslimin, kesedihan para sahabat. Makanya mereka menangis. Akhirnya terbetik dari pikiran Umar ada satu tempat yang mungkin saja beliau berada di tempat tersebut. Ternyata betul di tempat penyimpanan enam <clears throat> harta kaum muslimin ya Baitul Mal ada gudang semacam gudang makanan bahan makanan di kota Madinah akhirnya Umar bin Khattab pergi ke tempat tersebut dua lantai dan Umar bin Khattab dari kejauhan melihat di depan pintu terdapat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu situlah firasat Umar bin Khattab bahwasanya memang betul berarti ada Rasulullah SAW di dalam yang sedang dijaga oleh Nabi Bilal di depan pintu Akhirnya dengan sengaja Bilal nah, Umar bin Khattab meneriakkan dengan suara yang lantang agar Rasulullah SAW di atas mendengar, "Wahai Bilal, izinkan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW agar bisa masuk." Nah, Bilal bin Rabah tidak memberikan jawaban karena mungkin amanah dari Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar suara tersebut dan kata Rasulullah SAW kepada Bilal, "Izinkan dia masuk." Karena beliau sudah terlanjur mendengar suara tersebut. Akhirnya Umar bin Khattab pun masuk ke ruangan tersebut. Kemudian beliau nah, Umar bin Khattab naik ke lantai dua karena di sana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring dengan beralaskan tikar, nah dengan telanjang dada. Kemudian Umar bin Khattab lihat dari ruangan tersebut hanya bergelantungan beberapa enam tandan kurma Seketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucurkan air mata. Karena ketika Nabi SAW bangkit dari tidur beliau berbekas enam punggung beliau dari anyaman tikar. Tikar mungkin dengan bahan pelepah kurma. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil menangis mengatakan bahwasanya ya Rasulullah antara Rasulullah ahabun nas ila Allah fi hadhil hal wahai Rasulullah engkau adalah utusan Allah dalam keadaan seperti ini warum wal faris alamahum alaihi sedangkan bangsa Persia dan bangsa Romawi mereka berada dalam apa yang mereka berada dengannya yakni kesenangan duniawi ya nah kenyamanan kehidupan artinya beliau Nabi SAW berada di, di posisi padahal beliau adalah orang yang terbaik pilihan Allah Subhanahu Wa Taala Sedangkan orang kafir dari kalangan Persia dan Romawi berada dengan kesenangan mereka dengan enam duniawi mereka yang terbuka lebar lapang. Akhirnya, nah, Nabi SAW memberikan ucapan yang membuat tenang hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sekaligus menenangkan hati kita yang mendengar nah ucapan tersebut kata Nabi saw alaihi wasallam ya Umar nah ya Umar atardo antakuna lahumud dunya wa akhirah wahai Umar tidak akan kau ridho biarlah untuk mereka dunia biarlah untuk mereka dunia sedangkan untuk kita adalah akhirat jadi Nabi SAW memotivasi Umar bin Khattab bahwasanya kita bukan cari dunia biarlah mereka dengan kehidupan dunia mereka yang begitu nyaman aman nah tentram sentosa tapi bagi kita adalah surga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hendaknya ini juga adalah nam apa yang didakwakan oleh dai sunnah mengajak umat manusia untuk yang mereka kejar adalah surga Allah Subhanahu wa taala bukan